Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله wa syukurullah jalla wa'ala pada sore yang berbahagia ini kita kembali insyaallah taala melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mu'in fi bayani huquqiz zawjain kita masuk pada al-mihwar tsani insyaallah taala yaitu pada pokok pembahasan yang kedua fi wajibati zauji tujaha zaujatihi yaitu kewajiban-kewajiban suami dalam menghadapi istri atau terhadap istrinya yang dimana pada al-mihwar al-awwal pada pokok pembahasan yang pertama yaitu wajibatu zaujati tujaha zaujiha kewajiban-kewajiban suami istri terhadap suaminya. Kita telah bacakan para kalafikum ada sembilan ya cabang atau sub pokok pembahasan dari sub yang pertama. Nah, maka kita masuk kepada su, uh, pokok pembahasan yang kedua al-mihwarus yaitu terkait dengan kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya. Barakallahu fikum. <clears throat> Sebelum kita melanjutkannya, kita membacakan terlebih dahulu pembagian penulis Syekh Ali Farkus hafidahullah taala terkait dengan uh, pokok pembahasan yang kedua ini. Nah, kata beliau fi hadzal mihwar natanawalu haqqaz zaujati ala zaujiha wa ma ujabahu Allah taala ala zauji min al wa adabi akhlaqiyyah yakumu biha tujaha zaujatihi wa huwa bila syakkin mas'ulun amama Allah amama Allah taala an tadhi'i huquqiha al murtabita bihi wa taqsiri biha Nah, di dalam pokok pembahasan yang kedua ini kita akan menjelaskan hak istri terhadap suaminya dan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan terhadap suami dari kewajiban-kewajiban dan adab-adab akhlak yang dia wajib menegakkannya dalam menghadapi istrinya. Dan ini tidak meragukan lagi bahwa setiap suami akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala ketika dia melalaikan hak-hak istrinya yang terkait dengan dengannya atau dia berkurang-kurangan di dalam menegakkan hak-hak istrinya. Wa yumkinu an nuqassima huquq az-zawjati ala zawjiha ila huquqin maliyatin fil matlabil awwal wa ukhra ghairi maliyatin fil matlabil tsani. Wa yadhhar al matlaban bi ikhtisarin fi ma yali. <clears throat> Kemudian kata beliau dan kita akan membagi sub pembahasan yang kedua ini apa pokok pembahasan yang kedua ini kita akan bagi menjadi dua ya dua bagian yaitu bagian matlabul awal bagian yang pertama terkait dengan hak-hak yang berhubungan dengan harta kemudian yang kedua adalah terkait dengan uh, e, gair maliyah hak-hak yang tidak berhubungan dengan harta dan akan nampak dua pembahasan ini dua bagian ini dengan keterangan sebagai berikut nah maka beliau masuk pada bagian yang pertama atau al-matlabul awal. Ya, bagian yang pertama dari uh, pokok pembahasan yang kedua ini yaitu al hukukul maliyah, hak yang terkait dengan harta. Kata beliau rahimahullah hafizahullah taala yathbutu lizaujati al-mahru aw as-sudaq wa nafaqatu ka'atharin an 'aqdi az-zawaj wa huma haqqani maliyani sabitani lil mar'ah yuaddi az-zawju al-haqqainil maliyaini wa yaltazimu tawfiyatahuma kamilain wa tadhhar suratuhuma 'ala al furui taliyah kata Syekh hafizahullah bahwa telah tetap bagi para istri adalah al-mahar awis sudok yaitu mahar yang menjadi hak istri atau disebut juga sudok atau disebut juga nafkah ya yang semua itu kita kenal lebih mudah dengan penamaan al mahar, ya maka merupakan hak istri diberi mahar ya yaitu merupakan keasar an di zawaj yaitu peninggalan yang diberikan kepada istri di dalam akad pernikahan ya dan huma haqqani maliyani ya mahar atau as-sudaq ini ini adalah hak yang berupa harta yang wajib diserahkan kepada wanita atau menjadi hak setiap wanita yang hendak dinikahi yang suami menunaikannya nah menjadi hak dua hak yang berupa harta dan wajib untuk ditunaikan secara sempurna Nah, secara sempurna, tidak boleh dikurang dari mahar yang telah disepakati. Ya, yang telah diberikan oleh suami ya kepada calon istrinya. Dan akan nampak suratuhuma alal furu italia Nah, akan nampak bentuk mahar atau sudok ini pada pembahasan cabang-cabang berikut ini. Jadi, pembagian pertama beliau membagi ya beberapa cabang. Nah, yang terkait dengan hak berupa harta bagi para istri. Al-far'ul awal, cabang yang pertama, taufiyatul mahri kamilan. Wajibnya seorang suami menunaikan menyerahkan mahar itu secara sempurna ya kepada istrinya. المهر هو المال الذي يجب على الزوج تجاه زوجته بالنكاح أو الوطأ إجماعا ويطلق عليه أيضا اسم الصداق وسمي بذلك للإشعار بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر نعم kata Syekh, mahar itu adalah harta yang wajib terhadap setiap suami ya dalam menghadapi istrinya atau dalam menikahi seorang wanita. Nah, maka wajib bagi seorang suami memberikan mahar. Dan ini adalah ijma'an, merupakan ijma'. Ya, ijma' para ulama dan dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar ijma' tersebut dan juga Imam Ibnu Qudamah. Nah, Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya al Istidkar dan Imam Ibnu Qudama dalam kitabnya Al-Mughni rahimahumullah ya bahwa wajibnya mahar itu adalah merupakan ijma para ulama. Nah, barakallahu fikum. Dan di sini ada footnote yang beliau jelaskan ya ويثبت للزوجة الميراث والصداق كاملا إن مات الزوج قبل الدخول بها وبعد العقد إن كان قد سمى لها مهرا وإن لم يسمي فلها مهر المثل فلها مهر المثل لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقصة بروع بنت واشق radhiyallahu taala anha allati dzakaraha ashabus sunan. Naam, kata Syekh bahwa mahar itu telah tetap untuk setiap istri. Naam, dan sempurna diberikan mahar itu in mata zauju qabla dukhul biha wa ba'da akhd. Jika suami meninggal sebelum digauli tetapi setelah akad. Ya. Jadi uh, seorang lelaki menikahi seorang wanita. Ya, lelaki itu belum apa menggauli istrinya, dia meninggal dunia. Ya, maka wajib diberikan maharnya. Ya, wajib diberikan maharnya. Jika mahar itu sudah di sudah disepakati, sudah disebut maharnya, ya maka walaupun belum uh, terjadi ya pergaulan, maka wajib mahar itu tetap diserahkan. Ya, walaupun suami telah meninggal dunia. Nah, apalagi setelah digauli. Ya. Wa illam yusambi jika mahar itu belum disebutkan, ternyata suami meninggal, ya. Barakallahu fikum, maka tetap kewajiban mahar itu dengan mahar al-mathal atau al-muthul. Ya, maksudnya mahar yang sebisalnya diambil dari e, dikadarkan dari keluarganya, saudaranya yang sebelumnya atau setelahnya yang menikah. Apa sebelum sebelum dia yang telah menikah. Ya, dari saudara perempuannya atau dari tantenya. Nah, dari garis nasabnya yang terdekat ya, ma berapa maharnya maka sebesar itu diberikan. Ya, jika maharnya belum sempat disebutkan Barakallahu fikum. Tapi kalau sudah disebutkan maka wajib diserahkan apa yang telah disebutkan tadi. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memutuskan hal yang demikian terhadap kisah Barwa binti Washiq yang disebutkan oleh ashabus sunan ya rahimahumullah bahwa mahar wanita wajib diberikan secara sempurna walaupun suaminya meninggal dunia dan qabla duhul, belum digauli. Ya. Dan walaupun belum disebut maharnya, maka mengkadarkan mahar itu diambil kepada uh, keluarganya, ya dari garis nasabnya yang terdekat, berapa maharnya maka dikadarkan sebesar itu. Ya. Demikian barakallahu fikum. Naam, wala yu'akfir ala sihatil ijma ya kaulu man qala bi jawazi isqatil mahar tidak ditengok ya ucapan orang yang mengatakan bolehnya menggugurkan mahar ya dan ini menentang ijma ya berlawanan dengan ijma barakallahu fikum nah idhalal isqat yujibuna mahar al mathal ya Nah, jadi kalaupun ada sebagian ulama yang menyebutkan gugurnya mahar, tetapi mereka mewajibkan mahar al-mathal, ya, atau al-muthal. Nah, barakallahu fikum. Dan ini menunjukkan berarti ya mahar itu wajib ketika seorang lelaki telah menikahi seorang wanita ya walaupun dan telah terjadi akad ya walaupun dia belum duhul ketika dia menceraikannya misalnya ya atau dia meninggal dunia tapi setelah terjadi akad maka mahar itu wajib barakallahu fikum nah Allahumma sayyiban nafi'a wa yutlaqu alaihi aidan ismu sudaq wa yusmiya bidzalika lil isy'ar sidqi raghbati badilihi fin nikah ya disebut juga mahar dengan sudok, ya disebut dengan sudok karena uh, mengandung makna sidqu ya jujurnya keinginan lelaki yang hendak menikahi seorang wanita ya jujur dalam niat pernikahannya nah sehingga dia memberikan mahar atau as-sudok nah jadi penamaan sudok dari kata as sudok yaitu kejujuran. Ya. Barakallahu fikum. Seorang lelaki yang benar-benar jujur dalam keinginannya untuk menikahi seorang wanita. Nah. Demikian barakallahu fikum dan penamaan mahar ini banyak ya Imam As-Sunani menyebutkan ada tujuh bahasa atau delapan nama yang e, menyebutkan tentang mahar ini ada yang menyebutkan sudok atau sodak mahar ada nihla ada yang menyebutkan faridah, ada yang menyebutkan hibah, ada yang menyebutkan ajar, ada yang menyebutkan ya uh, ukrun, alaik dan yang lainnya yakni semua itu adalah yang dimaksud padanya al-mahar. Nah, wa yadullu ala masyru'iyatihi qauluhu ta'ala dan menunjukkan atas disyariatkannya mahar ini adalah firman Allah taala wa atu wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan. Ya, dan berikanlah kepada wanita-wanita mahar-mahar mereka dengan suka hati, dengan rela hati. Barakallahu fikum. Demikian pula firman Allah taala, "Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf." Dan berikanlah kepada wanita-wanita itu mahar-mahar mereka dengan cara yang baik. Nah, wal muradu bil ajar huwal mahar. Yang dimaksud al ajar dalam ayat adalah al mahar. Demikian pula qauluhu ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum in tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghair musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Nah, jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa seorang lelaki atau para lelaki yang inginkan dengan harta-harta mereka wanita-wanita yang hendak dia nikahi bukan menginginkan untuk berzina wanita-wanita ya pezina tetapi dengan hartanya dia inginkan untuk menikah dengan jalan yang baik famastamta'tum bi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah maka apa yang kalian ya telah uh, beristimta ya bernikmat-nikmat dengannya dari istri-istri kalian maka berikanlah kepada mereka ujurohunna yakni mahar-mahar mereka dan itu adalah faridah, adalah wajib. Nah, jadi ayat ini sangat jelas menyebutkan tentang al-mahar itu wajib. Nah, wasahafil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Abdurrahman ibn Auf ibn Auf wa alaihi rad'u za'faran. Faqala an sallallahu alaihi wasallam mahyam. Faqala ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan qala ma qala ma asdaq asdaqtaha Qala wasna nawatin min dahab, Qala qala aulim walau bisyatin. Nah, hadis ini di dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya suatu hari melihat Abdurrahman bin Auf pada beliau ada bekas ya uh, za'faran ya berwarna kuning harum ya pada diri beliau maka Nabi SAW bertanya, "Ya, ada apa itu?" Ya, kenapa bekas za'faron itu? Fakallah ya Rasulullah, maka Abdurrahman ibn Auf menjawab, "Ya Rasulullah, aku menikahi seorang wanita." Nah, aku ya telah menikahi seorang wanita. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, "Ma asdaqtaha, Apa mahar apa yang kau berikan kepadanya? Maka beliau menjawab, yaitu uh, seberat sebesar biji ya, biji seperti biji kacang dari emas. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan aulim walau bisyatin. Tegakkanlah walimah yakni walimatul urs pesta pernikahan walaupun dengan satu kambing. Ya. Maka di sini barakallahu fikum ya menunjukkan pula selain dari wajibnya mahar maka juga menunjukkan wajibnya menegakkan ya pesta pernikahan yakni acara walimahan karena Nabi SAW mengatakan aulim walau bisyatin tegakkanlah walimah itu walaupun dengan satu kambing nah kemudian kata Syekh Hafidahullah taala wal mahru haqqun khalisun lizaujati wa laysa li ghairiha haqqun fihi fala tahil fala yahillu lizauji au li awliyaiha an ya'khudhu min mahriha syai'an min bighairi idniha liqaulihi ta'ala famastamta'tum bi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wa qaulihi ta'ala wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina Nah, mahar adalah hak murni bagi istri. Ya, tidak boleh yang lain ikut campur terhadap mahar tersebut. Itu hak murni untuk seorang perempuan, seorang wanita yang dinikahi. Tidak halal bagi suami mengambilnya ya atau wali-wali wanita tersebut mengambilnya sedikit pun dari mahar tersebut tanpa izinnya kecuali jika dia ridho ya dia mengizinkannya ya tetapi tanpa ada izin maka hak murni bagi istri atau wanita tersebut. Al-mahar. Nah, berdasarkan firman Allah taala, "Famastamta' famastamta'tum bihi hunna fa'atuhunna ujuruhunna faridah." Ya, apa yang kalian telah bernikmat nikmat dengannya pada istri-istri kalian, berikanlah kepada mereka mahar-mahar mereka dengan wajib. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada mereka para wanita, bukan kepada <clears throat> wali-walinya atau yang lainnya. Ya. Juga firman Allah taala wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin jika kalian hendak ingin mengganti istri dengan istri yang lain ya nah jika kalian hendak mengganti ya istrimu dengan istri yang lain maksudnya menceraikan istrimu lalu menikah yang lainnya wa atai wa ataitum ihdahunna qintara dan kalian telah memberikan pada salah seorang dari istri-istrimu itu ya kintara yakni mahar ya fala ta'khudhu minhu syai'a maka jangan sekali-kali kalian mengambil darinya sedikit pun jadi kalau sudah memberi mahar tidak boleh diambil lagi ya walaupun diceraikan barakallahu fikum ya kecuali jika pada pembahasan yang telah terdahulu Ya, jika istri yang minta cerai yang disebut dengan khulu. Yang disebut dengan apa? Khulu, ya, maka wajib istri mengembalikan maharnya. Kalau itu khulu, ya, istri yang meminta cerai. Sebagaimana pada hadis yang telah terdahulu kisah uh, Thabit bin Qais radhiyallahu taala Nah, jadi di sini Allah taala melarang sama sekali mengambil mahar yang telah yang sudah di, ditentukan. Ya. Barakallahu fikum. Fala ta'khudhu minhu syai'an. Jangan sekali-kali kalian mengambil sedikit pun dari mahar itu. Ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Apakah kalian mengambil dengan cara buhtan, dengan cara kedustaan, ya, dan dengan cara dosa yang nyata. Nah, demikian barakallahu fikum ya firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan mahar itu adalah merupakan hak murni bagi para istri tidak boleh diambil ya oleh yang lainnya tanpa izin darinya. Dan sekali lagi ya uh, mahar itu wajib diberikan para istri walaupun belum ditentukan setelah terjadi akad. Ya. Maka jika suami meninggal ya atau dia menceraikan istrinya yang sudah akad maka maharnya adalah mahar al-musul atau al mathal Ya. Dikadarkan dengan uh, wanita-wanita uh, kerabatnya yang telah mendahulunya dalam menikah, seberapa besar maharnya maka sebesar itu diberikannya. Barakallahu fikum. Nah, jika suaminya meninggal dunia sebelum apa setelah akad nikah. Nah, Ya. Ya, jika tidak meninggal maka enam merupakan uh, kewajiban ya mahar itu ditentukan ya di awal akad. Ya, makanya dalam akad itu mahar disebut barakallahu fikum. Mahar itu di, disebutkan. Ya. Nah, Wallahu taala alam bisawab, namun mungkin terkadang lupa untuk menyebutkannya ya, sehingga sudah terjadi akad belum disebutkan kadar maharnya, ternyata suami meninggal. Ya, sehingga tidak ditahu berapa kadarnya yang dia mau sebutkan. Mungkin saja seperti itu. Ya. Nah, Barakallahu fikum. Atau mungkin dia sudah menetapkan maharnya, ya namun satu dan lain hal tidak sempat ya belum sempat dibawa maharnya enam kemudian dia meninggal dunia ya maka kadar maharnya itu wajib tetap diberikan dengan mengambil kadar ya mahar pada uh, wanita kerabat yang telah menikah ya uh, sebelumnya sebelum wanita tersebut Kemudian al-far'u cabang yang kedua. Nah, tinggal dua menit lagi insyaallah jam lima, karena kita terlambat ya alafu minkum satu dan lain hal sehingga terlambat ya saya apa E, mengawali taklim ini nah kurang lebih setengah jam terlambatnya maka labas kita tambah beberapa menit nah di sekarang jam 5 kurang 3 atau 2 atau 3 menit. Kita bacakan sedikit Al-Far'u cabang yang kedua dari ya e, pokok pembahasan yang kedua yang terbagi dua ya. Bagian yang pertama adalah al-hukukul maliyah terkait dengan hak-hak harta. Ini ada dua cabang ya, yaitu yang pertama menunaikan mahar secara sempurna dan cabang yang kedua adalah al-infaq ala zaujati ya wajibnya para suami memberi infak ya menafkahi istri-istri mereka. Nah, wa min huquqi zaujati allati yaltazimu biha zawju qiyamuhu biwajibin nafaqa 'alaiha ijma'an wan nafaqatu muqaddaratun syar'an bikifa bikifayatiha min at-ta'am wal libas was sakan 'ala qadri hali zauj wa yadullu ta'ala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf Wa qawluhu ta'ala liyunfiqa dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Wa qawluhu ta'ala askinuhunna min haitsu sakantum min wujidikum. Naam. Merupakan hak para istri yang di mana suami komitmen dengannya <clears throat> wajib menunaikannya adalah qiyamuhu biwajibin nafkah, yaitu suami ya menegakkan kewajiban nafkah dan ini merupakan ijma. Ya, ijma para ulama ala wujubin nafkah atas wajibnya memberi nafkah dan itu dinukilkan oleh Imam Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid ya dan juga Imam uh, Al-Kasani dalam kitabnya Bada'i As-Sana'i dan juga Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Ya, ijma ulama bahwa memberi nafkah kepada istri adalah wajib. Dan nafkah itu yang dikeluarkan dikadarkan ya sesuai syariah yang cukup baik dalam hal makan, makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal. Nah, sesuai dengan kemampuan kadar keadaan setiap suami. Ya, sesuai dengan kadar kemampuan setiap suami. Maka sebesar itu dia wajib menafkahi apa suami as ah, istrinya. Nah, hal itu berdasarkan firman Allah taala di dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi dalam suratul Baqarah 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas ya anaknya ya yang dilahirkan yaitu diberi rezeki dan juga pakaian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, <clears throat> juga firman Allah taala dalam surat Talak At-Talak ayat 7, fiqadu sa'atin min sa'ati." Hendaklah pemilik kelapangan menginfakkan dengan kelapangannya. Ya, dan barang siapa yang ditetapkan rezekinya oleh Allah taala, falyunfiqa hendaklah dia menginfakkannya mimma atahu Allah sesuai yang Allah berikan padanya rezeki la yukallifullahu nafsan illa ma ataha dan Allah tidak membebani suatu jiwa pun kecuali sesuai kemampuannya apa yang diberikan oleh Allah ya terhadapnya dan juga firman Allah taala dalam surat At-Talaq ayat 6 askinuhunna min haitsu sakantum min wujidikum ya berilah tempat tinggal kepada istri-istrimu sesuai dengan apa yang engkau tinggal dari kelapangan, ya. Nah, jadi terkait dengan makanan, pakaian, minuman dan tempat tinggal semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan wajibnya bagi para suami memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Nah, la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Nah, Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai apa yang diberikan padanya. Nah, kemudian kata Syekh Habibullah wal amru bil iskan amrun bil infak. Ya, maka perintah memberi tempat tinggal ini juga berarti perintah dalam memberi infak. Ya, dalam menafkahi istri-istri. Nah, berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala di dalam ayat. Nah, kita akhiri ini dengan ucapan Imam Ibnu Qudamah untuk ya kesempatan kali ini barakallahu fikum. Maka berkata Imam Ibnu Qudamah rahimah, rahimahullah dalam ayat At-Talaq yang telah kita bacakan tadi, fa idza wajabati sukna lil mutallaqati fallati fi sulbin nikah aula idil ma'lum aqlan annal mar'ata la tasilu ila nafaqah ala nafsiha illa bil istirzaq wal khuruj wal iktisab wahia mahbusatun anhu lihakiz zauj. Naam. Maka kata Imam Ibnu Qudamah apabila tempat tinggal itu wajib diberikan pada wanita yang ditalak ya pada wanita yang ditalak barakallahu fikum maka tentu lebih-lebih wanita yang tidak ditalak ya yang masih dalam uh, pemeliharaan suami atau setiap suami Nah, maka telah diketahui secara akal ya bahwa wanita itu tidak mampu nah untuk menafkahi dirinya sendiri. Ya. Ketika dia harus menafkahi dirinya berarti dia harus keluar dan mencari usaha. Ya, padahal istri itu waqarna fi buyutikunna ya dalam Al-Qur'an dia tinggal di rumahnya mahbusatun inda li haqqi zauj. Ya dia semacam terpenjara di rumah berarti di sini menunjukkan ya jelas menjadi kewajiban suami ya menafkahinya karena dia harus ya karena istri kalau harus mencari nafkah berarti dia harus keluar dari rumahnya. Nah, sementara dia ya terhalang ya untuk memenuhi hak suaminya, tidak boleh dia keluar rumah tanpa izin suaminya. Nah, barakallahu fikum. Maka fala budda ayyunfiqu 'alaiha, maka wajib berarti setiap suami memberi nafkah kepada istrinya. Nah, lidzalika la yajuzu an tudarra maratu fil infaq. Oleh karena itu tidak boleh setiap istri wanita itu dimadaratkan dalam hal infak, dalam hal nafkahnya. Ya, qasdat tadyiq 'alaiha fi nafaqah. Diharamkan bagi suami sengaja menyempitkan nafkahnya untuk para istrinya. Ya, diharamkan bagi suami. Al-amru alladhi yakunu sababan dafi'an li khurujiha. Karena itu menjadi sebab yang memancing dia untuk dia keluar. Ya, wanita itu istri itu akan keluar kalau tidak diberi nafkah ya uh, sesuai dengan kewajibannya atau sengaja mengurangi atau menyempitkan nafkah ya nafkahnya sehingga mengharuskan dia keluar. Nah, maka Allah taala berfirman, "Wala tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna." Maka jangan kalian wahai para suami memadaratkan istri-istri kalian ya yaitu litudayyiqu 'alaihin dengan cara menyempitkan mereka. Ya, yakni menyempitkan dari nafkah. Nah, barakallahu fikum wa yadullu minas sunnah. Kemudian uh, Syekh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan dalil dari sunnah ala wujubin nafaqah ala zauj. Wajibnya nafkah bagi para suami terhadap istrinya. Nah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, fattakullaha fin nisa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah pada istri-istri kalian fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah karena sesungguhnya kalian mengambil istri-istri kalian itu dengan amanah dari Allah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah dan kalian menghalalkan farji-farji mereka dengan kalimat Allah walakum alaihinna an la yuti'na furujakum ahadan dan hak kalian wahai para suami dan menjadi kewajiban para istri yaitu tidak boleh mereka memasukkan seorang pun ya di kamar tempat tidur kalian yang kalian tidak senang darinya. Ya, fa in fa'alna dzalik fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Jika para istri melakukannya, yakni memasukkan seseorang ke dalam rumahnya atau ke tempat tidurnya yang tidak disenangi oleh suaminya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak memberi bekas ya pukulan yang gair mubarrih walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf dan sebaliknya hak istri dan kewajiban kalian wahai para suami yaitu memberi rezeki kepada mereka dan pakaian dengan cara yang yang baik wallahu taala a'lamu bisawab hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma nah dan masih ada lanjutan dari perkataan eh, Al-Imam kuda Qudam rahimahullah namun karena ya, waktu barakallahu sudah lewat 6 menit atau 7 menit dari jam 5 maka lebih kurangnya saya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 Kalau istri meninggal berarti dia tinggal peninggalan hartanya menjadi warisan. Dibagi nah secara warisan. Semua harta istrinya dibagi secara warisan. Karena itu sudah menjadi harta istri. Nah, maka kembali kepada hukum-hukum waris. Nah, barakallahu fikum.